Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ila yaumitin Nama ba'du Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya pada kesempatan malam hari ini ya kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita ya dan tak luput pula kita uh, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmatnya dan rasa kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan pada kepada para pengikutnya hingga yaumil kiamah kala. Pendengar radio Muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bait-bait ya syarah tuhfatul Atfal atau tuh matan Tuhfatul Atfal yang disyarah oleh um, ya oleh apa oleh pensyarahnya Abu Abdit Tawaf ya Abdul Majid Ar-Royash ya terus diterjemahkan oleh beliau Al Ustadz Abu Ya'la Kornedi Hafizahullah taala ya yang mana syarah Tufatul Tufatul Atfal ini atau matan Tufatul Atfal ini adalah buah karya dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya rahimahullahu taala pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan di bait yang ke ya ke 11 dan seterusnya. Namun kita tidak ada salahnya kalau kita memurojaah sejenak apa yang sudah kita dapatkan karena hidupnya ilmu itu dengan dimurojaah ya. ya hayatul ilm ya bil murojaah dengan murojaah dengan mengulang-ulang apa yang sudah kita kita dapatkan. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemarin kita sudah belajar tentang idgham. Ya, idgham yaitu ya kemarin yang memasukkan ya secara bahasa adalah mema memasukkan ya id idgham. Ya, secara istilah adalah kemarin memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat. Jadi e, memasukkan huruf yang sukun pada huruf yang berharokat diidghamkan bahasanya ya dan keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid seperti yang kedua kedua sehingga ibaratnya ya ada tasdidnya begitu ya jadi menjadi satu itu namanya idgham pendengar radio muslim yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca ya bait yang ke-9 ya hendaknya kita coba menghafalkannya ya agar kita mempunyai dasar-dasar ilmu tajwid yang kuat ya Wasani bisit bisittatin atat fi yarmuluna atau fi yarmaluna indahum qad sabatat. Ya, yang kedua yaitu idgham kemarin sudah kita bahas dengan enam huruf yang biasa kita sebut atau kita bisa hafal dengan kata-kata yarmuluna atau yarmaluna. Ya, yang telah tetap menurut ulama kiroah. Ya, sehingga kalau ditanya apa saja huruf idgham? Ditanya apa saja huruf-huruf idgham? Nah, kita jawab ada ada enam, yaitu yarmu, yarmuluna, ya atau yarmaluna. Ya, di situ kita bisa sebut dengan seperti itu, yaitu rinciannya adalah ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Pendengar radio muslim yang Insyaallah Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin kita sudah membahas pula ya tentang bacaan-bacaan yang mana ya dikecualikan ya, ya kita bisa baca kalau di buku di bagian tanbih ya di catatan kemarin kita sudah bahas ya bahwasanya di dalam Al-Qur'an ya di dalam Al-Qur'an ada empat ya ada empat saja bacaan yang demikian namun nanti sebenarnya ada tambahan yaitu ada beberapa tambahan yang ingin nanti kita pelajari ya apabila terkumpul huruf nun dan ya atau wawu pada suatu kata, pada satu kata. Ya, karena ya tidak boleh tidak bahwasanya ya, idgham itu harus ya, berasal dari dua dua kata. Nah, ketika dalam satu kata ini bergabung ya ada nun dan ya atau wawu pada satu kata, maka kita hukumi dengan hukum idhar, yaitu jelas bacanya. Contohnya di Al-Qur'an ya ada kata-kata ad-dunya ya ad-dunya ya di situ ada non bertemu dengan ya ya jadi ada non ketemu ya ya itu kita baca dengan ad-dunya dengan jelas bukan ad-duya ya bukan ad-duya sehingga uh, bacanya jelas dan dihukumi dengan idhar al mutlak yang selanjutnya contoh lagi adalah bunyanun. Ada nun ketemu ya. Ya, bun Bukan kita baca dengan buyanun. Ya. Bukan kita baca dengan buyanun. Nah, sehingga eh, hati-hati uh, ya, bukan kita baca buyanun tapi bunyanun. Nah, hati-hati di sini. Nah, selanjutnya ada tinwanun. Ya, kin kinwanun kita bacanya adalah kinwanun jangan kiwanun kiwanun nah, ya mentang-mentang di situ nanti ya nun ketemu wawu nah, kita hukumi dengan misalnya idgham biguna nah, ya, ini kali keliru ya, terus sinwanin ya sinwanin nah, di situ ada kata sinwanin maka kita hukumi dia dengan hukum idhar almu al mutlak nah Pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa toh kita baca seperti itu? Ya, karena salah satunya untuk apa? Agar tidak talabus ya atau uh, apa istilahnya? Talabus itu rancu nanti. Ya, rancu ya, ada kerancuan di dalamnya ya, ada kerancuan di dalamnya. Yang selanjutnya kita akan sebutkan di dalam Al-Qur'an ya yang mana ada ya namanya uh, dia ada hukum namanya idhar al mutlak. Namun ini jarang kita uh, temukan pembahasannya ya ketika kita uh, hanya membahas idhar mutlak yang empat ini. Karena memang yang dua ini bahasannya adalah ketika kita menyambungkan bacaan kita. Ya. Karena se apa sebenarnya ini tidak tidak perlu disambung karena dia di akhir ayat. Ya, di akhir ayat. Namun kalau kita ingin menyambungkan, nah ini ada pertanyaan nantinya ya. Nah, apa itu yang kita anggap dengan sama hukumnya dengan idhar mutlak yaitu <coughs> ya wa ulhiqa bil idharil mutlaqi ya dengan idhar mutlak maudu'ani ada dua tempat di Al-Qur'an sehingga bisa totalnya ada enam Ya, yang empat tadi sudah kita jelaskan, sinuanun, kinuanun, bunyanun, dan dunya. Terus ada tambahan dua, yang namanya ya ya diulhiko, ya di apa dimulhakkan, ya dianggap, ya teranggap. Yaitu bacaan apa? Bacaan di Al-Quran contohnya adalah ketika kita ingin membaca surat Yasin ayat 1 dan ayat kedua ingin disambung Nah, ini pertanyaan, gimana cara membaca ayat Yasin ayat pertama dan ayat kedua secara disambung? Nah, kan bingung. Ya ada Yasin, ya terus ingin nyambung ada wawu, ya Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, apakah dia akan menjadi Yasin? Nah, apa seperti itu kalau mau kita sambung? Nah, ya. Ini masuk ke pembahasan idhar al al mutlak. Nah, jika kita membacanya dengan jalurnya syatibiah, yang seperti kita baca biasa yaitu membacanya dengan idhar mu mutlak. Nah, berarti bagaimana? Bagaimana cara membacanya? Ya berarti kita mutlakan saja idharkan saja nunnya. Berarti bagaimana? Yasin wal Qur ya Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi nonnya kita tampakkan Yasin wal in wal Qur'anil Hakim. Ya. jadi tidak kita baca Yasin wal Qur'an ah, ya. Kalau kita baca seperti itu yaitu kurang kurang tepat. Memang ada di riwayat lang yang lain yaitu jalurnya Qaidibatun Nasar ya. Di jalur itu ada ya yang jalur seperti itu ah, ada. Namun yang sering kita baca adalah jalurnya Syatibiyah, maka kita ikut kaidahnya Syatibiyah ya maka ikut kaidahnya syatibiyah yaitu yasin wal qur'anil hakim nggak boleh kita baca yasin wal qur'an ini termasuk ya kurang te kurang tepat yang selanjutnya pada ya tadi ada dua yang kedua adalah pada ya surat al al qalam ayat pertama dan ayat kedua kedua Bagaimana kita bisa menggabungkan nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, bagaimana menggabungkan keduanya kira-kira? Eh? Apakah kita akan sambung nun wal qalami? Ah, ya, <laughs> itu ya, itu bagaimana yang seperti ini? Ternyata ada kaidahnya kalau ingin menyam menyambung. Ya, kalau pengen aman ya sudah dipo dipotong, nggak ada nggak ada ribet-ribetnya gitu ya. Kalau tapi kalau ditanya misalnya ini kalau gabung ayat satu dengan ayat kedua bagaimana caranya? Ya seperti tadi dengan cara idhar almu almutlak. Ya, jadi bacanya bagaimana? Nun ya nun ya dijelaskan nun wal qalami wa ma yasturun nun wal ya dijelaskan nun ya, sehingga Jangan bacanya nun, aja nah, jangan nun saja ya. Nu ya yang lebih tepat nu bacaannya insya Allah ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ya. Nah, itu ya baru kalau sehingga sehingga kita ya ya jangan jangan ngasal gitu ya. Istilahnya eh, ada ilmu tersendiri untuk mempelajari atau untuk membaca ya antara saat ayat yang tadi dengan selanjutnya. Sehingga kita bisa simpulkan ya idhar mutlak itu ada ada enam. Yang pertama memang asli dia idhar mutlak, yang kedua dia mulhak. Ya mulhak kalau kita menyambungkan antara Yasin ayat satu dengan ayat kedua dan surat Al-Qalam ayat satu dan kedua. kedua. Nah, itu catatan yang perlu kita tambahkan di buku tersebut ya. Nah, itu pembahasan dari kaidah yang se-11. Yang selanjutnya ya kita lanjutkan ya eh, lakinnaha qismani qismun yutqama fihi bi gunnatin biyan mu'ulima ya akan tetapi ya terbagi menjadi dua bagian yang pertama ya qismun yutqama yaitu yang diit ghamkan ya bi fihi bi gunnah dengan gun gunnah. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya ada idgham bi gun bi gunnah. Ya, kemarin kita sudah jelaskan misalnya baru ya di buku ada contoh misalnya mayyaqul mayyaqul nah, ya kurang tepat kalau kita membacanya mungkin secara buru-buru atau dengan cara apa dengan cara uh, diterabas saja ya, man yakul misalnya mayakul cepat banget gitu ya padahal di situ ada memasukkan dan ada gunnah didengung didengungkan ya mayakul hitatun ya hitatun nafir ya nasabam ya nasabu wasih ya wasihra nah, di situ bau bau eh, ya, jadi harus di digunakan pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembahasan kemarin yang sudah kita bahas yaitu pembahasan isim uh, pembahasan uh, idgham yang bigun diguna selanjutnya yang ke-11 illa idza kana bi kilmatin fala ya kecuali pada kata-kata yang di bawah ini yang tadi yang sudah kita bahas di bagian tanbih ya fala the rim maka nggak boleh ya the rim mengidhamkan contohnya kadunya summa sinwanin tala dunia sinwan ya tala ya yang berikutnya maka itu penulis di sini hanya mencontohkan dua tapi sudah kita rinci tadi ya ada dunia bunya kinwanun sinwanun dan dua ayat yang tak yang sudah kita jelaskan yang selanjutnya kita akan ya uh, membahas di paragraf atau bait yang ke-212. Ini adalah pembahasan yang ba baru. Wasani it ya wasani idghamun ya wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami ra thumma karriranna ya thumma karriran kariranna. Apa maksud dari bait tersebut? Ya, wasani dan yang kedua. Tadi yang pertama idgham bigun biguna. Idgham memasukkan biguna dengan guna dengan didengungkan. Sedangkan idgham bila guna adalah idgham bi ghairi guna atau bila guna itu sama saja. Ya, bi ghairi guna dengan bila gunnah itu sama sama saja tidak ada bedanya ya hanya penamaan saja ghair diganti la ya nah idgham bi ghairi gunnah itu berarti idgham kita memasukkan huruf yang sebelumnya ke huruf setelahnya bi ghairi gunnah tanpa adanya gun gunnah tanpa adanya de dengung maka kita katakan kalau membacanya dengan dengung malah bacanya kurang te kurang tepat maka bacanya bukan dengan de dengung langsung dimasukkan ya langsung dimasukkan nah hurufnya itu cuma ada dua filami warra'i thumma Nah, yaitu pada huruf lam dan ro yang anda sifati dengan adanya tak takrir ya dengan adanya tak takrir. Apa itu sifat takrir ya tadi ya? E, gampangnya kalau takrir itu bergetar, ya bergetar, ya bergetar. Lidah kita itu bergetar di bagian ujungnya, ya dengan sedikit getaran. Ya itu adalah sifat ta, takrir. Maka ro di dalam bahasa Arab itu beda dengan r er di bahasa kita. Ya hati-hati. Ya jadi jangan ro ro nah, ini apa getarannya banyak sekali ya takrirnya berlebih berlebihan ya Nah, kita tidak membahas ke situ tapi kita bahas cara membacanya ya. Contoh di buku ya, di buku uh, apa? Uh, syarah ya, Syarah Tufatul Atfal ya yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ya'la. Di situ dicontohkan di halaman 7 syarrul ya, syarrul ya, syarrul lakum. Perhatikan syarrul lakum. Ada tanwin bertemu dengan lam. Maka bacanya langsung syarul. Ya ingat itu adalah lam Maka kita tasdidkan Jangan bacanya syarun lakum syarun ya, Run ya, Seperti ditan Tanwinkan ya. Langsung syarul lakum ya, Terus ada lagi contoh hudal ya hudalil muttaqin. Maka membacanya dengan hudalil muttaqin jangan hudan lil muttaqin ya. Ini ketemu lam ya ketemu ketemu lam. <clears throat> Terus ada, ada contoh lagi miladunhu mil mil. Ingat di situ ada tasdid, maka membacanya harus ya sedikit di, ditekan. Ya jangan cuma miladunhu, miladunhu, ya, miladunhu itu seperti tidak ada tas tasdidnya. Miladunhu. Nah, tapi miladunhu, miladunhu. Oke, nah contoh yang bawah coba kita praktek ya sama kalian ya. Oke, kita praktek Ayo, ya. Yang bawah ya, ya. Laraufur rahim. Coba. Laraufur rahim. Oke, okay, Masya Allah. Sama, ya, samaratir rizqa. Ya, samaratir rizqa. Coba. Samaratir rizqa. Nah, Masya Allah ya. Rak di situ tipis. Terus. Mirrabbihim. bihim Mirabihim. Nah, perlu di anu lagi Kak, apa takrirnya ya, tebelnya juga ya. Mir Coba Kak. Mirabihim. Nah, Masya Allah ah, bagus gitu ya. Dipertahankan Kak ya. Nah, seperti itu bacaannya ya. Insya Allah ya. ya. jadi seperti itu ya dengan adanya takrir ya. Takrir uh, getarannya tidak terlalu terlalu banyak. Nah, pendengar radio Muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada catatan yang perlu kita sampaikan di sini ya. Nah, kita baca dulu di bawahnya. Yang demikian dinamakan dengan idgham bila guna, ditandai dalam mushaf dengan mengosongkan nun dari tanda sukun. Ya, jadi di mushaf ya kalau ini pakai standarnya beliau tuh ya standar Madinah gitu ya, pakai mushaf Madinah ya yang ada tanda tangan ya dari ya, Malik Al Fahad kalau tidak salah ya. Nah itu apa? Bahwasanya nunnya itu kosong dari tanda sukun, maka kita tidak lihat di atas ada tanda su sukun nunnya. Contohnya di kata-kata miladunhu, ya miladunhu yang pakai apa? Pakai nun saki sakinah nun sukun, maka tidak ditulis ya mirwab bihim mirwab bihim Ya, nunnya yang sukun tidak dito, dituliskan. Dan meletakkan syiddah atau tasdid di atas huruf yang diidghamkannya apabila berbentuk idgham bi biguna. Ya, jadi kalau ini pembahasannya tadi ya idgham biguna yang atas. Ya, na'am. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, catatan ya ada catatan yang perlu kita perhatikan maka idgham bi ghairi gunna di dalam Al-Qur'an ya itu tidak ada. Ya, tidak ada kecuali fi kalimatain. Maksudnya apa? Illa fi kalimatain. Kecuali dia harus terdiri dari apa? Dua dua kata. Ya, dua kata dua kata. Nah, tadi kalau di idgham bi guna itu ada ya dunya bunya ya toh kinwan itu ada dua satu k satu kata kalau idom bi guna atau idom bila guna tidak ada di Al-Qur'an yang terdiri dari dua, uh, eh, kecuali harus dua k dua kata yang satu kata itu nggak ada nah tapi kalau tadi contoh bunya dunia memang bukan idom ya tapi apa idharmu mutlak dihukumi dengan idhar mutlak maka tidak boleh tidak oh ya idrom itu bi atau au bi gunna layakunu illa kalimatain kecuali dia harus dua ka, dua kata. Nah, catatan lagi yang kedua bahwasanya e, di Al-Qur'an itu ada satu tempat ya ba'da nun sakinah harf ya ba'da nun sakinah harf ra'i. Ya, jadi di Al-Qur'an ada huruf nun sakinah yang ketemu ra. Namun namun perhatikan, wa ma'adzalika namun lam yutbaq hukmul idgham bi ghairi hunnatin. Namun tidak diterapkan hukum idgham bi ghairi gunnah. Ah. Jadi ada nih Kak, huruf nun sukun bertemu dengan ra di Al-Qur'an. Namun tidak diterapkan idgham bi ghairi gunnah. Kira-kira apa nih Kak? <laughs> apa ya? <laughs> ya apa ya kira-kira ya nah ini ya pentingnya murojaah kita ya ternyata ada gitu ya nah, ada satu aja kak ah, ini cuma satu di Al-Quran udah <laughs> satu kata-katanya banyak sekali gitu ya di Al-Quran nah apa contohnya wahada al maudu'u fi surati ya al qiyamah di surat al qi al qiyamah apa Waqila man raqo ya waqila man raqo wa dhanna an nah, di situ non mati ketemu dengan ro nah, ya non mati ketemu dengan ro nah, namun kita tidak baca dengan apa idgham bi ghairi hun hunna atau bila hunna kenapa karena di situ ada apa ada sak saktah nah ya yang menghalangi adanya id idgham. Tapi kalau ditanya apa hukumnya? Hah, <laughs> apa hukumnya? ya, nah, itu ya, hukumnya adalah ya patut diketahui bahwasanya ya hukumnya ya kita bacanya dengan sak sakta ya bacanya dengan sakta apa itu sakta yaitu menahan nafas sejenak ya kit atau saut ya qat'us saut memotong suara atas nun sekedar apa waktu yang sem sempit ya dengan dua harokat atau tanpa bernapas ya melepaskan napas gitu bernapas lagi nah itu ya jadi itu adalah uh, satu bacaan di Al-Quran yang tidak menerapkan hukum apa idgham bi gun gunnah ya tidak menerapkan hukum idgham bi gunnah walaupun secara kasat mata ada nun ketemu dengan ra Berdengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amma makna thumma karirona Adapun uh, makna karirona tadi Ya maksudnya itu adalah Ya di situ ada tikror Ada uh, ya tadi getaran Ya ada getaran Ya ada getaran Selanjutnya kita masih ada waktu sejenak Ya kita akan lanjutkan di bait yang ketiga Ketiga belas ya kita akan coba uh, mereview sejenak atau melihat sekilas dari bait yang ke-13 setelah kita bahas tentang hukum itu gom sekarang kita akan bahas tentang hukum namanya iklab ya wasalisul iklabu indal ba'i miman bi gunnati ma'al ikhfa'i ya jadi ada uh, yang ketiga ada al iklabu indal ba' ya cuma ada satu huruf di Al-Qur'an. Ya, ada satu huruf ya yang kita hukumi yaitu pada huruf ba. Ya, pada huruf ba. Nah. Ia berubah miman ya indal ba'i miman ya dari miman bigunati ia menjadi mim. Ya, menjadi mim. Miman ya. Bigunatin dengan gunnah. Ma'al ikhfa disertai dengan ih ikhfa. Jadi uh, ada dengung, ya, ada samar. Ya. Jadi bacanya dengan mim, ya bukan dengan uh, misalnya di situ dicontohkan yanbu'a. Jangan bacanya yanbu'a tapi yambu'a yambu'a. Nah, perhatikan perhatikan di syarah di penjelasan kita baca dulu iklab atau disebut dengan kolab ya karena di, ya kolab itu maksudnya dibalik gitu ya dibalik ya maknanya menurut bahasa adalah e, maknanya adalah mengubah sesuatu dari letaknya yang asli ya jadi merubah ya membalik toh membalik ibaratnya mengubah sesuatu dari letaknya yang asli atau memindahkan maknanya menurut istilah adalah mengubah nun sukun ya mengubah nun sukun atau tanwin pada ba ya, menjadi mem yang tersembunyi yang digunakan pada pengucapan dengan tempo dua ha, dua harokat. Jadi temponya dua dua harokat. Ya, ya banyak contohnya ya mimba di ambihum ya. Walhamdulillah di Al-Quran sudah ada tandanya ya berbentuk mim kecil di atas non bertemu dengan huruf riba. Ya, sudah ada tandanya jadi memudahkan kita ya. ya jadi e, meminimalisir untuk sa salah. Nah, ilatnya sebab dinamakan kolab tadi adalah ketika tidak bisa idgham pada huruf ba yang memasukkan huruf nun pada ba karena jauhnya dua makrot. Intinya di situ. Karena jauhnya dua Makro tersebut dengan susahnya mendatangkan guna, maka ia diganti mim. Ya, itu teorinya ya. Hendaknya diperhatikan untuk tidak menutup dua bibir pada kolab, tetapi keduanya terbuka sedikit guna memperhatikan khofa, yaitu ikhfa-nya tadi. Sehingga mim tidak ditas tasdidkan. Nah, memang di sini ada perselisihannya di antara para ulama bagaimana membaca iklab. Ya, bagaimana membaca iklab. Ya. Ada dua. Yang pertama membacanya caranya adalah dibuka sedikit mulutnya. Yang yang bu'a ya yang bu'a. Ya kalau Syekh Dr. Ayman Rusdi itu mencontohkan sebesar lebar uh, mulutnya itu sebesar ya setebal kertas lah. Ya, tipis sekali gitu ya, alwarok ya, sebesar kertas. Nah, Terus boleh juga dengan ditutup. Nah, ini yang sering kita apa? Sering kita baca. Nah, makanya catatan Ustaz Abu Ya'la memberi catatan di sini, para ulama tajwid berbeda pendapat dalam tata cara pengucapan i iklam. Maksudnya tadi itu ada dua, ya. Yang pertama membuka sedikit ada furjah namanya, ya. Ada bukaan sedikit yang kedua, mingkem, ya maksudnya apa? Nutup, ya nutup semuanya. Ini yang sering kita praktikkan. Ya, misalnya mim ba'di misalnya, mim ba'di misalnya. Nah, kalau mau furja mau buka sedikit juga bisa. Mim ya, mim ba'di. Wah, ini rada repot gitu ya, Kak ya. Ini rada repot misalnya ya. Tapi ya Uh, monggo mau milih yang mana <laughs> begitu ya mau monggo mau milih yang yang mana. Wallah alam ya untuk yang lebih rojih pendapatnya bagaimana memang para ulama berselisih pendapat di sini ya tentang cara pengucapan ikhwa, eh, iklab tadi ya Afan tentang pembaca cara cara baca iklab karena memang tadi ada perbedaan pe pendapat ya. Ya wallah taala alam masalah eh, furjah ataukah tidak ya kalau ya kalau yang kita ya saya pribadi memilihnya dengan cara apa ya mingkem gitu ya pertama karena ya kita pingin yang ya, yang mudah gitu ya yang mudah dalam perkara uh, seperti ini ya karena memang ya apa tinggal pilih saja mau yang ini ya bisa yang itu ya bi bisa dan ini bukan termasuk mencari yang mudah-mudah ya nah, tapi memang ada gitu ketentuan yang baca seperti seperti itu mim ba'di nah, bisa dengan buka sedikit min ba'di ya, yambu'a yam ya yambu'a nah, seperti itu wallahu taala alam bisawab ya yang mana yang lebih tepat ya uh, yang lebih kuat yang mana kalau kami pribadi memilih yang uh, menutup saja ya mulutnya karena uh, kemudahan pertama ya kemudahan kita ya dan agar uh, lebih mantap gitu ya yang kita baca Nah, ya eh, kita cukupkan materinya pada kesempatan kali ini untuk sampai sini terlebih, sampai di sini terlebih dahulu. Yang insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi kedua yaitu kita akan coba praktik ya di surat Al-Fajr. Ya silakan bagi para pendengar yang ingin mengoreksi bacaannya atau ingin menyampaikan setorannya misalnya yang ingin tadi hafalan terus setoran silahkan ya atau ingin bertanya seputar ya sekilas tentang mungkin yang sudah kita pelajari boleh atau uh, beberapa pelajaran di luar ya yang insya Allah memang jika memang kami uh, apa bisa atau mampu insya Allah kami jawab jika belum nanti kita tanyakan ke yang lebih lebih mengetahui insya Allah taala alam ya semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua wallahu taala alam bisawab Baik, jazakallah khairan kepada Kak Herbi Yuliantoro yang telah menyampaikan ilmunya di sesi materi tadi. Dan demikian Sobat Muslim, sesi materi. Dan kita insya Allah akan masuk sesi tanya jawab atau praktik ya. Silakan Sobat Muslim uh, bisa siapkan musafnya atau pertanyaannya. Pertanyaan pertanyaan saja juga tidak apa-apa, bisa disampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp tentang materi yang tadi disampaikan ya. Tadi pembahasan dari halaman ke-6 ya, 6, 7 dan 8 Sobat Muslim dari kitab atau buku syarah Tufatul Abfal. Tadi kita meraja kembali tentang idgham bihuna, lalu pembahasan baru idhom bila atau bi ghairi guna. Lalu kita masuk di uh, di materi pembahasan kolp atau iklab ya. Bagi sobat muslim yang mungkin ada sesuatu yang tadi kurang jelas atau ada uh, ingin dijelaskan kembali bisa ditanyakan melalui chat WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 53 33 atau pembahasan yang pekan sebelumnya atau pembahasan lainnya insya Allah uh, bisa diajukan kepada KRB atau Sobat Muslim bisa coba langsung praktek ya. Nanti bisa praktek sama-sama bersama KRB, silahkan bisa telepon ke nomor 0823 2727 53 33 ya. Dan Um, insya Allah kita sambung nanti di sesi interaktif Sobat Muslim kita jeda sebentar tetap bersama kami di 1467 AM dan di www.radiomuslim.com memurnikan akidah menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Muslim kembali lagi di Radio Muslim Yogyakarta. 1467 AM dan di streaming www.radiomuslim.com. Dan kami ucapkan juga selamat datang bagi sobat muslim yang mungkin baru bergabung di kesempatan kedua ini. Kita kali ini masuk di sesi tanya jawab atau interaktif. Nah, sobat muslim, uh, tadi kita sudah dengarkan sesi materi yang disampaikan oleh KRB Yuliantoro dalam kelanjutan uh, acara tahsin belajar ngaji dari dasar dengan buku Syarah Tuhfatul Afal. Kita insya Allah pada kesempatan praktik ini akan melanjutkan uh, ini ya kak ya Quran Surat Al-Fajr dari ayat ke-15 ya kak ya? Iya insya Allah ta'ala Baik silakan Sobat Muslim bisa persiapkan mushafnya uh, Quran Surat Al-Fajr uh, ayat ke-15 Dari ayat ke-15 halaman 593 ya Di mushaf uh, Madinah Dan mungkin sembari menunggu penelpon kita praktik seperti biasa KRB ya Nah, ya insya Allah kita praktek ya nanti bareng-bareng gitu ya uh, gantian. Nah, kita tahu terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم silakan kak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, kita coba baca Ya. Eh, di ayat ke-15 ya. Uh, di 16 berarti ya sekarang 16. ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Coba Kak silakan. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحا يا ولا ها ولا تحاضون على طعام المسكين ان شاء الله يا وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يذكر الإنسان وأن لا وأن coba ulangi يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى ما شاء الله يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه Ya ayyuhan Ya Tuhan Ya Tuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, namanya tadi ir ya, itu tebal ya, bukan tipis ya. Nah, irji'i itu tebal bacanya, bukan bukan tipis. Oke, kita lanjutkan. Fadakhuli fi ibadi Wadahuli في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي Nah, ya Masya Allah ya sudah bagus bacaannya ya. Nah ya uh, sembari menunggu ada pertanyaan atau penelpon kita coba ya untuk ya sebentar yang membahas tentang hukum-hukum yang ada di dalam bacaan surat Al-Fajr ayat ke-16 sampai selesai ya. Nah, jika nanti ada penipuan ya kita pending dan kita coba uh, terima gitu ya. Iya. <clears throat> wa amma idza mabtala. Ya, wa amma amma di situ ada mab tabi'i bertemu dengan ham hamzah berarti antara dua apa mat wajib munfasil atau mat jaiz eh mat wajib muttasil atau mat jaiz mun munfasil. Nah, kita jawabannya adalah mad jaiz munfasil karena amma dan ida adalah berbeda kah? berbeda kata. Wa amma idza mab nah, artinya mab karena di situ ada hukum apa? Ah, qal qalqala. Ya mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Nah, rabbi di situ ada ya mat tabi'i bertemu dengan hamzah lagi ya dalam beda kata berarti Mat jaismun munfasil ya rabbi ahanan ya rabb ya rabbku ahanan kalla ya, ya kalla balla ya kalla balla di situ ada tasydidnya ya dua-duanya ya kalla balla jadi jangan kalla bal gitu ya tapi langsung kalla balla nah, jadi jangan kalla balla bal la seperti ada lam lagi disukunkan terus ada lam lagi tukrimunal yatim wala tahaddu wala tahaddu kira-kira ini apa ini kak tahaddu nah, tahaddu eh, enam enam nah, apa ya ini apa ini namanya mat apa ketika ada apa ada panjang begitu ya <coughs> bertemu dengan tasdid mat topi bertemu dengan tasdid berarti apa mat <laughs> mat lazim mustaqal kilmi ya Mat lazim mustaqal kilmi karena berat mustaqal tadi ya ya tahaddu ya nanti ada mat lazim ya mukhaffaf ya atau mat lazim kalimi mukhaf mukhaffaf ya nanti ada yang seperti itu Hal ini yang mustaqol mat lazim kalimi mustaqol ala ta'amil miskin ya miskin terus wa ta'kuluna turasa aklal lama ini adalah materi yang baru kita pelajari ya aklal lama yaitu apa adanya tanwin bertemu dengan lam yaitu idgham apa bila bila gunnah toh ya aklal lama ya, maka tidak boleh kita tanwinkan maksudnya kita tidak boleh bacanya dengan tanwin jelas atau uh, dengan dengung aklal lama nah, itu keliru nah silakan kak ya. baik ya, jazakallah khairan kak mungkin sebelum dilanjutkan mengingatkan kembali bagi sobat muslim uh, yang baru bergabung kita saat ini ada di sesi praktik ya kita tadi praktik bersama Kak Herbi Quran surat Al-Fajr ya dari ayat ke-16 sampai dengan terakhir yakni uh, ayat ke-40 ya. Ke-30 ya, ke-30. Ya, Nah, uh, sobat muslim bisa praktik langsung juga dengan menelpon menghubungi nomor 082 uh, 0823 2727 5333 ya bisa telepon melalui WhatsApp atau telepon langsung ya. Telepon langsung nomornya sama ke 0823 Kita masih ada waktu sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan uh, eh, silahkan bisa disiapkan mushafnya Quran Surat Al-Fajr ayat ke-16 dari ayat ke-16. Mens mari menunggu kita lanjutkan lagi ya Ya. Selanjutnya uh, kita watu watuhib ya tadi sudah ya kita untuk itu bila aku nak watu hibu nal mala hubban hubban nah, di sini ada hubban ada tanwin bertemu dengan jim ya ta? tanwin bertemu dengan huruf jin nah, apa itu kira-kira hukumnya adalah ikh ikhfa ya ta? jim ya hubban jamma ya hubban bal sehingga ikhfa itu sebenarnya bacanya tidak semuanya ang gitu ya sebenarnya gitu ya nah, tapi ya untuk yang mungkin baru-baru awal belajar ya kita maklumi ya ang gitu ya tapi untuk sebenarnya tidak ang semua gitu hubban jamma nah, di tadi sama dengan lama ya adalah ada hukum apa gun gunnah karena setiap non bertasdid mim bertasdid ada hukum gunnah di dalamnya kala idza ah, kala dan i idza di situ ada idgham uh, ada idgham apa ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang mana dalam beda kata yaitu berarti maca ismun munfasil dukatil ardu dakkan dakka nah, di situ ada dakkan dakka ya nah, di situ uh, ada ikhfa ya dakka dakka nah, di situ ada uh, tanwin gitu ya kita tidak baca dakkan ya tapi dakka dibaca dengan dua harokat nah dakau kalau misal misalnya kita ingin apa lanjut ya. terus wajah buka. Nah, di situ ada mat topi'i bertemu hamzah dalam satu satu kata. Yang mana kita tahu kalau dalam satu kata itu mat wajib mutasil ya. Wal malaku saffan saffa. Ya ada tanwin bertemu dengan sod ya berarti dia ikhfa ya dan dia tebal. Ya saffan ya saffan saffa karena dia sod mempunyai sifat ya namanya isti' isti'la dan sifat itbaq ya, sehingga ditebalkan soffan soffa ya. selanjutnya waji ayauma idzim ya waji a ya di situ ada jim yang matopi ketemu dengan hamzah waji a nah, itu dalam satu kata itu ya waji a ya, sama dengan jaa ya ji a ya bentuk majhul. Kalau kita belajar bahasa bahasa Arab, jaa jia. Ya, jaa jia. Nah, di situ eh, jia dihukumi dengan mat wajib mut mutasil. Yauma idim bi jahannam yaitu ketika idim. Nah, tadi kita sudah belajar barusan ada mim kecil di bawah zal, ya toh? Ada mim kecil di bawah zal. Itu adalah apa? Hukumnya ik iklab yauma idzim bi jahannam nah ada gunnah di jahannam hannam nah, itu gunnah di situ nah perhatikan eh, ketika memang kita ingin menerapkan furjah misalnya yaitu adanya celah ya waji yauma idim, ya idim. nah, rada sulit gitu ya yauma idim ah, tidak sempurnanya mingkem bahasanya tidak sepenuhnya menutup yauma idim. Nah, kalau itu motop Kalau nggak notop, buka sedikit yauma idim ya yauma idim bi jahannam. Karena tadi ada namanya ikhfa tadi di situ. Ya, ada namanya ikhfa. Ada guna, ada ikhfanya. Nah, ini ya. Dicampur jadi satu ya jadinya iklab tadi kan Yaumaidzi yatadzakkaru. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan juga ada tanwin bertemu dengan ya berarti idgham bi gun nah ya dengan cara memasukkan dan di gun. nah kan maka bacanya yauma idzi yatadzakkarul ya bukan yauma yatadzak nah, cepat cepet jangan ya karena kadang kita ada yang bacanya cepat-cepat yauma idzi yatadzakkarul in ya mentang-mentang memasukkan saja tanpa ada guna biasanya kayak gitu ada ya insan itu ada ikhfa wa anna di situ ada guna lahud dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ya seperti biasa fa yauma idil nah di situ ada idgham bila bila guna ya ada tanwin bertemu dengan lam maka itu adalah hukumnya idgham bila guna yu'adzibu azabahu ahad nah ini apa ini ya azabahu ahad kira-kira apa ini kak hmm. yang kemarin <laughs> yeah. yang kemarin apa ini ya ada bahu ahad kemarin kan kita juga sudah membahas di surat al balad ya mm. di bagian apa kemarin uh, yang panjang juga toh. Ha, lam ya eh, apa alam yarahu ahad di ayat ke 7. kemarin ya. Matsilah. Mat, ya, matsilah al kubro. Kubro, masya Allah ya harus ingat ini ya. <laughs> Ada domir ya setelahnya ham hamzun ya hamzah. Ya. <coughs> Nanti ada silah kubro, ada silah sugro. ya. Ya ayyatuha. Nah, kalau ya ayyatuha mat topi bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka kita tahu mat wajib mut muttasil. Ya, ya Tuhan nafsul mutma'inna mutta. Kenapa dibaca mutta? Karena ada kol kolkola. Ya, jangan cuma Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, kadang ada yang seperti itu ya mutmainnah sifat kolkolah dari to tidak dimunculkan ya jadi mutmainnah mainah ini kurang kurang tepat ya maka membacanya dengan mutmainnah nah, dengan mutto kalau cuma mutmainnah jadi harus belajar cara kolkolah ini ya apo akko ya ada ya kalau kita dulu diterangkan apa baju di toko <laughs> gitu ya baju ditego ab aj ya ad apo ya ako nah itu harus belajar ya biar bisa mengucapkan apa kol kola dengan sempurna irji'i ila nah, di situ ada mat dengan ila yaitu dalam beda kata berarti mat ismun fasil ila rabbika kirad ya ila rabbiki radiyatan ya qadiyatam ya ada tanwin bertemu dengan mim kira-kira apa nih kak tanwin bertemu mim waduh <laughs> ya tadi ya tadi berarti tanwin bertemu mim itu om bi oh guna ya biguna kan uh, jangan ngebleng gitu ya <laughs> ya kiradiyatan mardiyah jadi kalau ada tamar butok di belakang ya itu bacanya jangan dia apa dengan ditambah kan sekarang ditanwin marudiyatan misalnya begitu atau bacanya cuma marudiya nah, jangan tapi ada haknya di situ ya dijadikan hak ya marudiya jangan marudiyat nah, jadi tak taknis malahan ya tak yang disukun gitu ya nah, Terus pada khuni fi ibadi. Ah, ini seperti biasa ya tidak ada uh, yang aneh. Wadakhuli jannati. Di situ ada gun gunnah dan dal itu ada hukum qalqa qalqala. Fadakhuli ya di wadakhuli itu juga ada qal qalqala. Nah, enggak itu sedikit pembahasan suratul fajr ya yang sudah kita bahas ya di dua kesempatan ya dua pertemuan yang mana alhamdulillah sudah selesai ya ya wallahu taala alam bisawab ya Baik, jazakallah khairan atas penjelasan uh, yang disampaikan oleh Kak Herbi Yuliantoro. Semoga Sobat Muslim dari yang tadi dijelaskan kita bisa mengambil ilmu, manfaat dan faedah dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk belajar dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sepertinya waktu kita sudah habis ini, Kak iya, Herbi. Yeah. Sebagai penutup mungkin kesimpulan pada kesempatan kali ini kak silahkan kak. Nah ya kita uh, kesimpulan pada kesempatan kali ini ya kita sudah belajar ya untuk huruf-huruf iklab ya eh, bacaan cara membaca iklab dan kita juga sudah belajar cara membaca idgham baik yang guna dan bi guna dan juga ada idhar mutlak yang benar-benar asli idhar mutlak ada yang idhar mutlak yang namanya mulhak ya yang namanya mulhak dianggap idhar mutlak ketika disambungkan antara dua ayat yaitu pada suratul yasin ayat pertama dengan ayat kedua dan suratul kolam pada ayat pertama dan ayat kedua mungkin itu saja pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita bermanfaat dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ya mengkaji Al-Qur'an yang memahami bagaimana cara membacanya ya karena uh, ini modal penting untuk seorang muslim membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sehingga apa sehingga kita bacaan kita ya tidak banyak yang keliru tidak banyak yang yang salah semoga yang sedikit ini bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillah anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja semoga bermanfaat kirimkan, kirimkan donasi terbaik, anda, terbaik anda ke rekening bank Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.